Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan wa najatan fid dunya wal akhirah Wa mutasil وبالسند المتسيل إلى الحافظ الإمام ابن حجر al رحمه الله تعالى fi kitabihi nuzhatin nazar ila qawlihi fa in jumi'a ay as-sahihu wal hasanu fi wasfin wahidin ila akhiri dengan sanad yang tersambung kepada Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Nuzhatun Nazar sampai dengan pembahasan terbaru yaitu pembahasan masih dalam pembahasan hadis hasan Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tata cara atau memahami maksud dari ucapan ulama ketika mereka menyipati suatu hadis dengan satu sifat saja. Ketika mereka mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan atau hadis ini adalah hadis yang sahih saja dengan satu penyipatan. Nah, kita sudah memahaminya, kita sudah mempelajarinya, kita sudah membahasnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Adapun pertemuan kali ini, kita akan membahas bagaimana cara memahami sebuah hadis namun dihukumi dengan dua hukum oleh sebagian ulama. Contohnya seperti hadis ini adalah hadis yang hasan sahih atau hadisnya adalah hadis yang sahih hasan atau hadisnya adalah hadis yang Hasan Sohi Gorib atau hadisnya adalah hadis yang Gorib Hasan dan lain sebagainya. Namun dalam pertemuan kali ini kita akan lebih menekankan tentang atau mengenai istilah yang dikemukakan oleh sebagian ulama yaitu mereka mengatakan menghukumi dua hukum, menyipati dua sifat dalam satu hadis dengan ucapan mereka yaitu hadis ini adalah hadis yang hasan sohi. Nah, bagaimana cara memahaminya? Iskal dan jawabannya nah akan dibahas akan disampaikan oleh al Halfid Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan fa in jumi'a. Nah, maka jika atau apabila dikumpulkan keduanya, maksudnya keduanya ini adalah ai maksudnya as-sahihu menghukumi sahih wal hasanu dan menghukumi hasan fi wasfin wahidin di dalam satu sifat, di dalam satu keadaan, di dalam satu hadis. Nah, ketika seorang ulama e, menghukumi dua hukum yaitu menghukumi sahih, menghukumi hasan dalam satu hadis, dalam satu keadaan. Nah, contohnya kaqauli tilmidhi seperti ucapannya Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Gitu khususnya dalam kitab beliau, dalam jami beliau, jami al-kabir atau sunan beliau, sunan at-tirmidzi. Nah, ketika seorang ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, yaitu mereka mengungkapkan dua hukum dalam satu keadaan, mengungkapkan dua hukum dalam satu hadis. Contohnya seperti Imam Tirmidzi. Nah, yang perlu kita pahami hadirin sekalian bahwa ulama yang mengungkapkan dengan pernyataan seperti ini yaitu mengatakan dua hukum menyipati dua sifat dalam satu hadis bukan hanya Imam Tirmidzi saja namun memang masyhur masyhur di kalangan para muhadisin di antara ulama yang menggunakan istilah ini yaitu dua sifat dua penyipatan hukum dalam satu hadis Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala namun yang perlu kita ketahui tidak hanya beliau ada ulama-ulama sebelum beliau yang juga menggunakan istilah ini seperti Imam Al-Bukhari menurut penjelasan uh, eh, Asakhawi dalam Fathul Mughith juga seperti contohnya Ya'qub bin Syaibah nah, beliau punya kitab nah dalam kitab tersebut beliau menyipati dengan dua hukum bahkan dengan tiga hukum mengatakan hadis ini Hasan Sahih Gorib begitu pula seperti Abu Ali At-Tusi beliau punya kitab namanya adalah Al-Ahkam Nah, beliau dalam kitabnya Al-Ahkam ini juga menyipati dengan dua hukum dalam satu hadis. Nah, namun di antara ulama-ulama yang menggunakan redaksi ini, yang paling masyur adalah Imam At-Tirmidzi rahimahullah dalam kitabnya Sunan At-Tirmidzi atau Al-Jami Al-Kabir. Makanya di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar memberikan contoh ke qauli at-Tirmidzi seperti ucapannya Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala wa ghairihi dan selain Imam Tirmidzi seperti tadi Imam Bukhari, Imam Yakub, Imam Abu Ali Atusi dan imam-imam lainnya. Namun yang ditekankan adalah Imam Tirmidzi. Kenapa? Karena yang paling masyur menggunakan istilah ini. Nah, ketika ada suatu hadis seorang ulama menyipati dua hukum, dua sifat dalam satu keadaan dalam satu hadis yaitu mengumpulkan hukum hasan dan sahih. Nah, contohnya seperti imam ucapan Imam Trimidi dan imam-imam lainnya Bagaimana cara memahaminya? Nah, Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, Kakoli Tirmidzi wa goirihi, contohnya hadisun hasanun sahihun. Contohnya adalah pernyataan hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Nah, hadisnya satu, tapi dihukumi dengan dua sifat, yaitu menghukumi hasan dan menghukumi sahih. Bagaimana cara memahaminya? Nah, di sini ulama, para ulama, para muhaddisun mempunyai jawaban yang berbeda. Namun karena kita sedang mengkaji kitab Nuzhatin Nuzor, Nuzhatin Nuzor, maaf. Nah, makanya kita dalam kitab ini akan membahas jawaban terhadap iskal tersebut berdasarkan tarjih atau jawabannya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Sejatinya banyak jawabannya di kalangan para ulama ada jawaban demikian A, B, C dan sebagainya. Namun dalam pembahasan kali ini dalam kitab ini kita hanya membahas satu pembahasan saja atau satu jawaban saja yaitu yang dikemukakan oleh Imam Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Nah, beliau mengatakan ketika ada ucapan Imam Tirmizi atau ulama-ulamanya mengatakan hada hada hadisun hasanun sahihun, maka ketahuilah falitaruddudi. Maka hal tersebut adanya menjamak mengumpulkan dua hukum dalam satu hadis ini sebabkan disebabkan dudi karena adanya keraguan. Nah ini. Jadi Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala memberikan jawaban terhadap iskal tersebut yaitu ketika ada dua hukum, dua sifat dalam satu hadis itu maksudnya adalah valid tarot dudi karena adanya keraguan yang ada dari ulama tersebut ketika menilai satu hadis tersebut. Ketika dikatakan hadis ini hasan Sohi, itu artinya apa? Ada keraguan-raguan ketika seorang ulama menilai hadis tersebut. di karena adanya keraguan atau karena keraguan al-hasili yang berasal minal mujtahidi dari seorang mujtahid. Nah, mujtahid ini maksudnya adalah khususnya adalah mujtahid di kalangan a'immatul ah, eh, a'immatul hadis, yaitu mujtahid di kalangan para imam ahlul hadis. Nah, adanya ungkapan ha, ha, hadisun hasanun sahihun ini sebabkan adanya keraguan yang berasal dari seorang mujtahid dari kalangan muhadisin ketika menilai hukum tersebut, ketika menilai hukum hadis tersebut. Ragu-ragu apakah memang bernilai hasan atau sahih. Nah, yang memang berasal keraguan tersebut finna kili di dalam menilai seorang penukil. Maksudnya an-nakil adalah rawi. Di dalam menilai seorang rawi, maksudnya perbedaan atau keraguan ketika melihat aimah-aimah yang lain, mereka berbeda di dalam menilai, menilai kualitas dobat dan adalahnya seorang perawi tertentu. Nah, ketika ulama misalkan di ada seorang rawi, dia diikhtilafkan oleh sebagian ulama. Mereka mengatakan sebagian bahwa perawi ini adalah perawi yang sahih, yang sikoh. Namun ulama lain mengatakan bahwa perawi ini bukan perawi yang sikoh, namun soduk. Nah, ya ikhtilaf. Ada ikhtilaf di dalam penilaian tausik, di dalam penilaian bobot, di dalam penilaian adalah terhadap satu orang perawi. Nah, Ketika ada perbedaan di kalangan para aimah, maka ini menyebabkan seorang mujtahid, seorang aimah, seorang imam yang lain ketika berusaha untuk menghukumi hadis tersebut pun berbeda. Kenapa? Berawal dari perbedaan mereka menghukumi kualitas seorang perawi yang ada di hadis tersebut. Nah ini, makanya fitnah kiri di dalam menilai seorang penukil, maksudnya seorang perawi, apakah perawi tersebut termasuk perawi yang sikoh atau soduk. Perbedaan dalam kualitas terhadap perawi tersebut. Ikhtilaf para ulama sehingga menyebabkan mujidahi tersebut pun berbeda atau ada keraguan-raguan di dalam menghukumi seorang perawi tersebut yang menyebabkan ia pun ragu-ragu dalam menghukumi hadis yang dibawakan oleh perawi tersebut. Nah, hal ijtama'at hal adakah ijtama'at terkumpul fihi di dalam Nah, ini hak domirnya bisa kembali kepada penukil, an-nakil, atau yaitu perawi, atau hak domirnya bisa kembali kepada hadis, khobar yang dibawakan penukil tersebut. Hal apakah ijtama'a terkumpul fihi di dalam penukil atau rawi atau fihi di dalam hadis yang dibawakan oleh perawi tersebut apa syurutus syurutus sihhati syarat-syarat kesohihan syarat-syarat hadis sohih au qasura au ataukah qasura berkurang kurang eh, maksudnya ini qasura ini kembali fa'ilnya kepada rawi atau nakil atau kembali kepada khobar khobar yang dibawakan yang dibawakan oleh penakil, penukil tersebut au qasura atau kurang kurang siapa perawi atau kurang apa hadis yang dibawakan oleh perawi tersebut anha dari syarat-syarat sahih syarat-syarat hadis sahih nah Ketika seorang ulama mengatakan bahwa hadisnya Hasan Sohi, ini sebabkan apa? Keraguan-raguan dari seorang mujtahid ketika menilai seorang perawi, perawi yang membawakan hadis tersebut diiktirafkan oleh ulama. Sebagian mengatakan sikoh, sebagian mengatakan soduk. Yang menyebabkan ia pun ragu-ragu. Nah, keraguan-raguan ini karena apa? Karena melihat apakah perawi tersebut atau apakah hadis yang dibawakan perawi tersebut terkumpul padanya syarat-syarat hadis sohi atau tidak. Nah, ketika terkumpul syarat-syarat hadis sohi, menurut pendapat banyak ulama, maka seorang mujtahid tersebut akan menilai hadis itu hadis yang sohi. Namun ketika terkumpul atau tidak maaf tidak terkumpul syarat-syarat hadis sahih maka seorang ulama seorang mujtahid akan menilai hadis tersebut hadis yang hasan atau di bawah sahih namun dalam kasus ini ulama ikhtilaf sebagian mengatakan bahwa perawi tersebut atau hadis tersebut mengandung syarat-syarat hadis sahih namun perawi yang lain maaf eh, ulama-ulama uh, lain menilai bahwa hadis tersebut meng tidak mengandung syarat-syarat hadis sahih karena ada ikhtilaf maka seorang mujtahid dari kalangan aimatul hadis pun ikhtilaf ragu-ragu dalam menilai kualitas hadis tersebut. Makanya mereka menggunakan istilah hadisun hasanun sohihun. Nah inilah yang menyebabkan ikhtilaf dalam penilaian suatu hadis. Nah, ini adalah jawabannya Imam Ibnu Hajar al Asqalani ketika menjawab iskal terhadap istilah hadis hasan sohih. Ini mengumpulkan dua sifat dalam satu hadis. Ini jawabannya beliau falitarod dudi. Karena ada keraguan di kalang di yang di yang dilontarkan disampaikan oleh seorang mujtahid dari kalangan a'immatul hadis ketika menilai suatu hadis. Wahada dan adapun ini, ini maksudnya jawaban ini, yaitu jawaban yaitu karena adanya keraguan di dalam menilai suatu hadis, haitsu di mana yahsulu muncul minhu dari nah ini hak domainnya bisa kembali kepada mujtahid minhu dari mujtahid atau bisa kembali kepada penukil penukil atau rawi hadis minhu dari penukil atau minhu dari perawi hadis yang mana haisu di mana yahsunu yahsulu muncul minhu dari seorang mujtahid atau minhu dari seorang perawi apa at tafarudu menyendiri menyendiri Bitil keriwayati dengan demikian riwayat tersebut. Nah, kalau hak domirnya kembali kepada mujtahid, maka yang dimaksud tafarud ini adalah seorang mujtahid tersebut hanya tahu riwayat itu saja terhadap perawi yang membawakan hadis tersebut. Artinya, seorang mujtahid ini dia hanya tahu perawi tersebut mempunyai satu jalur saja dalam meriwayatkan hadis tersebut. Adapun jalur yang lain, seorang mujtahid tidak tahu mujtahid, tersebut tidak tahu jalur yang lain. Kalau hak dominnya kembali kepada mujtahid, yaitu tafarud bimakna, yaitu ia hanya tahu jalur hadis ini saja, sedangkan jalur yang, yang lain tidak tahu. Namun kalau hak dominnya kembali kepada nakil atau rawi, maka makna tafarud ini adalah seorang perawi tersebut menyendiri di antara jalur-jalur yang lain. Artinya apa? Ketika menyendiri, ini jadi indikasi hadis tersebut tidak bernilai sebagai hadis yang sahih, tidak bernilai kuat. Nah ini kalau maknanya hadumnya kembali kepada rawi atau nakil. Makna tafarudnya seperti itu. Jadi bisa dua makna. Nah, ketika nah jawaban yang beliau Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala sampaikan ini ketika seorang mujtahid menyendiri. Menyendiri maksudnya ya hanya tahu jalur tersebut saja atau bisa jadi jawaban ini berasal dari ketika seorang perawi menyendiri dalam periwayatannya dibandingkan perawi-perawi yang lain. Maka jawabannya bisa tadi seperti tadi, yaitu valid tarot dudi. Ketika ada ungkapan had, e, hadisun hasanun sahihun, maka jawabannya ialah karena keraguan dari seorang mujtahid. Yang disebabkan apa? Disebabkan sebabnya adalah karena perawi tersebut menyendiri dalam periwayatan tersebut atau karena mujtahid tersebut hanya tahu jalur itu saja. Karena seperti itu, jawaban yang paling tepat untuk menjawab iskal istilah hadis hasan sohi adalah karena keraguan-raguan. Maksudnya apa? Ungkapan ini maksudnya adalah hadis ini bisa bernilai hasan atau sohi. Nah itu. Jadi ada keraguan, ada menyimpan kata-kata au, kata-kata atau. Ragu-ragu karena ia ragu-ragu apakah hadis ini bernilai hasan atau sohi. Karena sebagian ulama menilai sohi, karena sebagian ulama menilai sebagai hadis yang hasan. Kalau memang ini e, keadaannya, kenyataannya, jalurnya hanya satu. Perawi tersebut menyendiri. Artinya tidak ada perawi-perawi lain yang meriwayatkan hadis tersebut. Nah ini kesimpulan jawabannya. Jadi kalau hadis yang diungkapkan dengan istilah Hasan Sohi dan jalur sanatnya hanya satu menyendiri, tidak ada pro yang lain yang menyertai meriwayatkan hadis tersebut, maka jawabannya adalah ungkapan ha ha, hadis Hasan Sohi adalah karena taradud, karena keraguan-raguan ketika seorang mujtahid menilai hadis tersebut. Nah, ini berbeda. Berbeda ketika nanti, nanti pembahasan yang akan selanjutnya, ketika ada suatu hadis yang dinilai dengan ungkapan istilah Hasan Sohi, tapi ia mempunyai jalur yang lebih daripada satu. Jalurnya berbilang. Nah, jawabannya bagaimana? Nanti akan dibahas oleh Imam Ibnu Hajar Aswani rahimahullahu taala. Nah, kemudian wa'urifa dan diketahui bihada dengan ini ini kembalinya ini adalah apa yang disebutkan oleh Imam Tirmizi dan selain beliau dengan ungkapan hadisun hasanun sahihun Diketahui apa? Jawabuman menjawabnya orang yaitu sebagian ulama uh, istashkala yang mempermasalahkan dia, dia orang, dia sebagian ulama, al jam'a di dalam mengumpulkan, menjamak bainal wasfaini di antara dua sifat, yaitu mensifati sohi dan hasan. fakola maka berkata siapa orang sebagian ulama yang mempermasalahkan istilah tersebut Al-hasanu adapun menghukumi hasan itu qasirun di bawah anis sahih dari menghukumi sahih. Nah, fafil jam'i di dalam maka di dalam mengumpulkan bainal wasfaini di di antara dua sifat yaitu sifat sahih dan hasan itu isbatun berarti sama saja menetapkan lidzalikal qusuri pada demikian itu kekurangan wa yuhu dan menafikan kekurangan tersebut. Nah, jawaban uh, iskal terhadap istilah hadisun hasanun sahihun dengan uh, dengan jawabannya itu adalah tarodut keraguan-raguan ini bisa menjawab bisa menjawab terhadap iskal atau ungkapan ulama, pendapat ulama, kritikan sebagian ulama yang mempermasalahkan ungkapan Imam Tirmidzi dan selain Imam Tirmidzi yaitu ungkapan hasan Sohih di dalam satu hadis. Nah, mereka sebagian ulama yang meriwayatkan ini mengatakan bahwa ungkapan hasanun uh, hadisun hasanun sohihun ini iskal menurut mereka. Kenapa? Karena kalau kita lihat hasan ini derajatnya di bawah Sohih. Artinya tidak sama derajatnya. Lantas kenapa Imam Trimidi dan imam-imam yang lain menggabungkan dua derajat yang berbeda di dalam satu hadis? Jadi artinya sama saja berarti menetapkan sesuatu nilai yang kurang juga menyamakan dengan nilai yang lebih. Atau sebaliknya, sama saja menafikan nilai yang kurang tapi satu sisi ada nilai yang lebih. Satu sisi ia tetapkan nilai kurang yaitu hasan, tapi satu sisi yang ungkapan dengan istilah sohih lainnya lebih. Ini iskal. Jadi dua derajat yang berbeda, tapi kok dalam satu tempat, dalam satu hadis. Nah, iskal tersebut yang dilontarkan oleh sebagian ulama tersebut terjawab. Terjawab dengan jawabannya Imam Ibn Hajar Asqalani, yaitu bahwa ungkapan hadis hadisun hasanun sahihun yang diungkapkan Imam Trimidi dan imam-imam yang lainnya, ini maksudnya lah lit dudi, karena ada keraguan-raguan jadi seakan-akan menyimpan kata-kata au. Hadisun, hasanun, au sohihun. Nah ini kalau e, hadis tersebut hakikinya hanya punya satu jurusan saja, tafarud. Nah ini, maka bisa menjawab iskal sebagian ulama tersebut. Jadi tidak ada iskal. Ketika ada istilah hadisun, hasanun, sohihun, nggak perlu iskal, nggak perlu mempermasalahkan, nggak perlu apa namanya bingung ini menggabungkan dua derajat dalam satu dia perlu bingung kenapa karena sejatinya ini maksudnya adalah litarodud litarodud yang diungkapkan oleh sebagian ulama ulama yang menilai ada sebut ada keraguan apakah hadis sebut bernilai sohi atau hasan nah gitu jadi bisa menjawab iskal yang dilontarkan oleh sebagian ulama yang mempermasalahkan istilah hasanun sohihun nah kemudian Ibnu Hajar melanjutkan wa muhassalul jawabi dan kesimpulan jawabannya, jawaban untuk menjawab iskal yang dilontarkan sebagai ulama tersebut adalah anna taradduda a'immatil hadis sesungguhnya keraguan atau perbedaannya beberapa imam hadis maksudnya dalam perbedaan dalam menilai perawi bahwa perawi ini adalah termasuk perawi yang sekoh atau sebagian ulama mengatakan bahwa ini adalah perawi yang soduk. Nah, perbedaan mereka dalam penilaian hadis dan perawinya. Fiha lina kirihi di dalam menilai keadaan penukilnya hadis, yaitu rawinya hadis, itu sebagian mengatakan perawi tersebut sebagai perawi yang sikoh. Namun, aimah lain menilai bahwa perawi tersebut adalah perawi yang soduk. Itu iqtado, mengharuskan atau uh, Iktado mengharuskan lil mujtahidi bagi seorang mujtahid, yaitu mujtahid di kalangan a'immatul hadis, alla yasifahu bahwa tidak menyipati pada hadis siapa mujtahid bi ahadil wasfaini dengan salah satu dan antara dua sifat, yaitu sifat hasan atau sohih saja. Fayuqalu maka dikatakan fihi di dalam hadis tersebut hasanun hasan bi'tibari wasfihi berdasarkan pertimbangan sifatnya hasan inda qaumin di sisi kaum sebagian ahli hadis juga sahihun dan sahih juga sahih bi'tibari wasfihi berdasarkan pertimbangan sifat kesohihan inda kaumin di sisi kaum yang lain, di sisi ahli hadis yang lain. Nah, kesimpulan jawabannya, untuk menjawab iskal yang dilontarkan oleh sebagian ulama ketika mereka mempermasalahkan istilah hadisun hasanun sahihun adalah bahwa keraguan-raguan atau perbedaan a'immatul hadis di dalam menilai suatu hadis juga termasuk menilai perawinya, apakah perawinya siqo atau soduk, apakah hadis ini termasuk hadis yang sohi atau hasan, ini mengakibatkan seorang mujtahid, seorang penulis atau pengkritik atau orang yang berkompeten untuk menilai menghukumi suatu hadis ini mengharuskan mereka para mujtahid agar tidak menghukumi hadis tersebut dengan satu sifat saja. Kenapa? Karena para a'immah yang lain pun ikhtilaf. A'immatul ahadis yang lain pun ikhtilaf. Mereka ikhtilaf sebagian menilai sebagai hadis yang sohi, sebagian menilai sebagai hadis yang hasan. Maka dari itu, ini berkonsekuensi seorang mujtahid pun perlu menyampaikan kepada halayak, kepada umumnya orang-orang apa adanya, amanah ilmiah bahwa hadis tersebut tidak bisa disifati dengan satu sifat saja. Gak boleh seorang mujtahid ketika menilai suatu hadis, dia tahu sebenarnya bahwa hadis tersebut ikhtilafkan para ulama. Ulama menilai sebagian sohi, sebagian ulama menilai sebagian hadis yang hasan. Nah, seorang mujtahid tidak boleh ia mengatakan hadis ini sohi berdasarkan itifak para ulama. Gak boleh. Kenapa? Karena sejatinya, hakikinya, kenyataannya, hadis tersebut pun diikhtilafkan oleh aimah yang lain. Maka dari itu, ini berkonsekuensi. Ketika ada ikhtilaf di kalangan para, para seorang mujtahid pun berkonsekuensi untuk menyampaikan dua sifat dalam satu hadis tersebut. Nah inilah kesimpulan jawaban yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala. Nah, fayuqalu fihi maka dikatakan ketika ada hadis yang dihukumi oleh seorang mujtahid dengan istilah hadisun hasanun sahihun maksudnya apa? Hasan berdasarkan pertimbangan menurut sebagian ulama, sahih menurut pertimbangan sebagian ulama yang lain. Nah, inilah maksud dari kesimpulan jawaban yang disampaikan oleh al hafid Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Nah, kembali ini kaitannya kalau hadis ini hanya ada satu sanad saja, tafarud. Tafarud indan naqil, tafarud the rawi atau tafarud the mujtahid. Nah, ini berbeda nanti kasusnya kalau kenyataannya hadis tersebut punya banyak jalur sanad, lebih daripada satu. Nanti ada jawabannya tersendiri. Gitu ya. Jadi inilah yang dimaksud oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala. Nah, beliau tekankan lagi wa ghayatuma dan puncaknya apa-apa fihi di dalam jawaban jawaban terhadap iskal istilah uh, hadisun hasanun sahihun nah annahu sesungguhnya sejatinya hudzifa dihapus minhu dari ungkapan hadisun hasanun sahihun apa harfut dudi huruf keraguan-raguan maksudnya huruf au huruf atau nah puncaknya atau eh, paling utamanya untuk menjawab iskal terhadap istilah hasan, hadis hasan sohi adalah bahwa ungkapan tersebut ini maksudnya adalah menghapus secara takdir menghapus kata-kata au, kata-kata tarodud, itu kata-kata au. Jadi ketika ada ungkapan hadisun hasanun sohihun, maksudnya apa? Hadis ini adalah hadis yang hasan au sohihun. Hasan menurut sebagian ulama atau sohih menurut sebagian ulama. Namun, untuk meringkas, dihapus. Hapus, mengha, eh, huruf au ini, huruf tarodud ini dihapus. Untuk meringkas, untuk mempermudah Makanya mereka mengatakan hadisun hasanun sahihun. Jadi huruf waawnya ini dihapus. Maka jadi hanya secara takdir saja, hanya secara pengkira pengira pengiraan bahwa di antara istilah hasan sahih ini adalah kata-kata au yang terhapus. Nah, inilah jawaban yang paling e, utama atau puncaknya jawaban untuk menjawab iskal yang dilontarkan oleh sebagian ulama ketika mereka mempermasalahkan istilah hadisun hasanun sahihun. Jadi ada satu huruf yaitu huruf au yang dihapus secara takdir. Nah ini. anna haqqahu karena sesungguhnya haknya atau kewajibannya atau e, sepantasnya seorang mujtahid ayyakula bahwa berkata dia ketika menghukumi dua hukum dalam satu hadis, nah sudah sempatasnya ketika ia menyampaikan ini adalah dengan ungkapan hasanun hasan au sahihun atau sahih. Nah ini. Jadi kalau berbicara kenyataannya sepantasnya ketika seorang mujtahid menghukumi dua hukum dalam satu hadis, seorang mujtahid ini mengungkapkan dengan ungkapan yang jelas yaitu hasanun au sahihun. Tapi karena tujuannya untuk meringkas, maka huruf au ini dihapus. Makanya mereka mengungkapkan dengan istilah hadisun hasanun sahihun. Huruf au-nya tidak disampaikan atau dihapus. Namun sejatinya ini mengandung kata-kata au. Makanya beliau mengatakan li'anna haqqahu ayyakul. Nah, sepantasnya, sejatinya e, seorang mujtahid ini mengatakan dengan kata-kata au. Hadisun hasanun au sohihun. Nah, ini ini jawaban dari e, puncak jawaban untuk menjawab iskal yang dilakukan oleh sebagian ulama ketika mempermasalahkan istilah hadisun hasanun sohihun. Nah, ungkapan meng menghapus huruf au ini ternyata ada contohnya. Ada contohnya di dalam beberapa ungkapan di kalangan orang-orang Arab. Karena di kalangan orang-orang orang Arab, ketika mengungkapkan suatu hal, beberapa sifat dalam satu benda atau satu orang, mereka pun prakteknya menghapus huruf au, tidak mengungkapkannya. Karena tujuan untuk meringkas. Nah, di sini Al-Hafidh Ibnu Hajar hendak, memberikan contoh kepada kita. Contoh dari ungkapan untuk memperkuat kenapa para muhadisin, para mujtahid menghapus huruf au. Nah, beliau mengatakan kama sebagaimana wahada dan ini, ini menghapus huruf au, huruf taraddud, kama sebagaimana hudzifa dihapus apa harful atof, huruf atof minal ladhi dari khobar, alladhi bimana khobar, yu'addu. Nah, yu'addu ini ada perbedaan perbedaan naskah Nuzhatun Nazar. Sebagian naskah menuliskan yu'addu. Yu'addu ini artinya lah berbilang. Nah, kalau kalau tulisannya yu'addu, maka maknanya berbilang. Kama sebagaimana hudhifa dihapus apa harful atofi, huruf atop, minalladhi dari khobar yu'addu yang berbilang apa khobar ini kalau yu'addu. Tapi beberapa naskah yang lain, ini kalimatnya bukan yu'addu, tapi kalimatnya adalah minalladhi dari khobar ba'dahu setelahnya khobar. Atau setelahnya huruf atop. Nah, walaupun perbedaan naskah, tapi maknanya tetap sama. Nah, kalau yu'addu, nah kita pahami dulu, kita maknai dulu, kita terjemahkan dulu, kita jelaskan dulu sebagaimana contohnya menghapus huruf au yang di kalangan apa yang diungkapkan oleh sebagian ulama hadisun hasanun sahihun huruf au ini dihapus. Ini ada contohnya. Contohnya adalah sebagaimana ungkapan orang-orang Arab ketika mereka menghapus huruf au terhadap sebuah kalimat atau khobar yang berbilang. Contohnya seperti ada ungkapan Zaidun alimun jahilun. Zaid alim jahil. Nah, ungkapan Zaid alim jahil ini sebenarnya kalau secara ilmu bahasa Arab ini menghapus huruf atof yaitu huruf waw. Sejatinya adalah Zaidun alimun wajahilun atau Zaidun alimun aujahilun Menghapus, menghapus huruf atof. Atau contoh yang lain Zaidun alimun karimun. Zaid seorang yang alim lagi mulia, lagi dermawan. Nah, huruf atopnya, huruf waw ini dihapus. Nah, di kalangan orang-orang Arab, biasa mereka mengungkapkan istilah suatu kalimat, suatu khobar, menghapus huruf atop atau huruf e, eh, taroddud, huruf waw atau huruf e, huruf waw atau huruf au. Nah, makanya ketika ada ungkapan di kalangan sebagian muhadisin dengan istilah hadisun hasanun Sohihun dengan menghapus huruf au ini tidak ada iskal. Kenapa? Karena memang ini pun ada contohnya di kalangan ungkapan orang-orang Arab yang lain. Makanya mereka menghapus dengan tujuan meringkas. Tapi sejatinya hal tersebut mengandung kata-kata au. Inilah yang dimaksudkan oleh Imam Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullah taala. Ini kalau yu'addu. Tapi kalau ba'dahu ini pun sama maknanya, cuman kita terjemahkannya berbeda minal ladhi daripada khobar ba'dahu setelahnya huruf atop. Nah, contoh menghapus huruf au dari istilah hadisun hasanun sahihun ini sebagaimana ada ungkapan khobar ketika dihapus huruf atopnya yaitu menghapus huruf atop setelah huruf atop tersebut menghapus huruf atop setelah khobar tersebut contohnya tadi seperti tadi zaidun alimun karimun nah huruf wawunya ini tidak disampaikan, tidak nampak karena memang dihapus. Namun sejatinya ini mengandung kandung mengandung kata atau huruf atop. Zaidun, alimun, wa Namun huruf wawunya dihapus atau Zaidun, alimun, jahilun. Nah, ada huruf atop yang dihapus yaitu apa? Huruf au. Zaidun, alimun, au jahilun. Namun karena untuk meringkas, mereka orang Arab menghapus, tidak mengungkapkan, tidak melafatkan huruf atau tersebut. Nah, inilah contoh yang memperkuat untuk menjawab iskal istilah hadisun hasanun sohihun. Nah, ini kalau sanatnya atau hadis sebut kalau hanya punya satu jalur sana saja, tafarud. Namun bagaimana? Timbul pertanyaan, kalau ternyata hadis tersebut yang dinilai dengan istilah hadisun hasanun sohihun ternyata punya jalur saat yang berbilang, lebih daripada satu. Ada dua, ada tiga. Nah, bagaimana menjawab iskalnya atau jawaban terhadap iskal yang dilontarkan oleh sebagian ulama tersebut? Nah, beliau mengatakan wa ala hada dan adapun uh, wa ala hada dan adapun ini dan adapun atas ini, maksudnya atas ini yang telah disebutkan tadi yaitu untuk menjawab iskal yang dilontarkan oleh sebagian ulama untuk istilah hadisun hasanun sohihun, untuk satu jalur sanad, ini famakila. Nah, kalau maka apabila dikatakan fi dalam suatu hadis hasanun sohihun, istilah dengan istilah hasan sohih, ini artinya apa? Du nama di bawahnya apa-apa. Kila yang dikatakan fihi dalam hadis sohihun sohih saja. Nah, Tadi eh, kami sampaikan bahwa istilah atau jawaban yang disampaikan Ibnu Hajar ini ketika untuk menjawab iskal kalau hadisnya hanya satu jalur sanad saja. Namun kalau dua jalur sanad ini jawabannya berbeda. Akan diungkapkan oleh Ibnu Hajar nanti akan di pembahasan selanjutnya. Nah, yang dimaksud dari pernyataan Imam Ibnu Hajar ini adalah berdasarkan pernyataan tadi, penjelasan yang telah disampaikan tadi yaitu Taradud mengandung kata-kata au terhadap istilah hadisun hasanun sahihun. Nah, maka prakteknya wa ala hadza maka atas ini prakteknya famakila fihi hasanun sahihun duna ma fihi sahihun. Nah, praktek nyatanya kalau ada sebuah hadis yang hanya satu jalur sanad kemudian diungkapkan dengan istilah hasanun sahihun, maka ini derajatnya di bawah hadis yang diungkapkan dengan istilah sahih saja. Misalkan ada dua hadis. Satu hadis ini hanya satu jalur sanad saja. Ia diungkapkan dinilai dengan nilai atau hukum oleh sebagian a'imah dengan dengan hukum dengan nilai hadis ini hadis yang hasan sahih. Nah, sedangkan hadis yang kedua dinilai sebagai hadis yang sahih. Nah, kalau hadis yang dihukumi dinilai dengan hadis Hasan Sohi ini hanya punya satu jalusan saja, tafarud, maka artinya ini di bawah kualitas derajat hadis yang dinilai sohi saja. Kenapa? anal jazma karena sesungguhnya kepastian memastikan di dalam menghukumi, yaitu menghukumi sohi saja, ini akwa lebih kuat minat tarot dudi daripada ragu-ragu. Nah, jawabannya kenapa istilah atau hadis yang dinilai dengan hukum sahih saja lebih kuat, lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan hadis yang dihukumi uh, hasan sahih karena hadis yang dihukumi sahih ini mengandung ungkapan yang pasti bahwa seorang mujtahid menilai hadis itu hadis yang pasti sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih, tidak ada keraguan-raguan. Namun ungkapan uh, Hasan Sohi ini masih mengandung keraguan-raguan seperti penjelasan tadi. Itu mengandung kata-kata au. Maka dari itu sesuatu yang pasti ini lebih kuat nilainya dibandingkan yang ragu-ragu. Ini kalau apa? Kalau hadis Hasan Sohi ini ini hanya punya satu jalur sana saja. Maka kualitasnya di bawah hadis yang nilainya sohi saja. Diungkapkan dengan nilai atau hukum sohi saja. Nah, wahada dan adapun ini, tuh kembali ditegaskan oleh Imam Ibnu Hajar, yang telah adapun ini yang telah disebutkan jawaban dan terhadap iskal ini min haitsu tafarudi dari sekiranya adanya kesendirian tafarud maksudnya apa ketika hadis Hasan Soh ini hanya satu jalur sana saja tafarud tafarud indarawi atau tafarud indal mujtahid nah Maksudnya apa? Berbeda nanti kasusnya kalau hadis tersebut ternyata punya jalur lebih daripada satu. Kalau jalurnya hanya satu, maka jawabannya tadi, lit tarot dudi, mengandung kata-kata au dan nilainya di bawah istilah sohih. Nah ini. Namun bagaimana kalau punya dua jalur? Dia mengungkapkan wa illa maka eh, wa illa dan jika tidak, maksudnya wa illa dan jika tidak ai idalam yahsul ketika tidak ada, tidak tidak ada apa tafarudu menyendiri. Maksudnya ketika tidak menyendiri artinya apa? Jalur sanatnya lebih daripada satu, dua, tiga, empat diungkapkan dengan istilah hasanun sohihun, hadisun hasanun sohihun. Maka artinya apa? Fa'id kul wasfaini maka memutlakan dua sifat sifat hasan dan sohih ma'an secara bersama-sama al hadisi atas satu hadis yang mana yakunu ada apa penilaian atau pengungkapkan, penitlakan, memutlakan dua sifat hasan dan sohi ini isnada ini berdasarkan pertimbangan dua isnad yang berbeda. Nah, ketika ada hadis yang diungkapkan dengan hadisun hasanun sohi ternyata dia tidak tafarud, jalur sanatnya tidak menyendiri, artinya apa? Lebih daripada satu jalurnya, ada dua, ada tiga, ada empat. Itu artinya apa? Artinya mengungkapkan dengan istilah hadisun hasanus sahih ini berdasarkan banyaknya jalur. Maksudnya apa? Ada jalur yang hasan, ada jalur yang sahih terhadap hadis tersebut. Itu maksudnya. Nah, kemudian yang mana ahaduhuma salah satu dari antara kedua jarum isnad tersebut ini sahihun sahih wal akhru dan adapun yang lain hasanun hasan. Nah inilah maksud dari kalau jalurnya lebih daripada satu tidak tafarud. Nah kalau seperti itu bagaimana cara tatbiknya? Tatbiknya wa ala hada maka pun maka atas ini dan atas ini maksudnya ini jawaban ketika menilai hadis hasan Sohih ternyata hadis tersebut ada dua jalur atau lebih. Ini fama kila maka apa-apa, maksudnya hadis kila yang dikatakan fihi di dalam hadis, hasanun sohihun itu faukoma di atasnya apa-apa, maksudnya hadis kila yang dikatakan fihi dalam hadis sohihun fakot sohih saja. Nah maka tatbiknya ketika ada hadis yang diungkapkan dinilai dengan istilah hasan sohih, kenyataannya dia jalurnya banyak, daripada satu, maka ini lebih tinggi derajatnya dibandingkan istilah hadis sohih saja. Hadis yang diungkapkan dinilai dengan istilah sohih saja. Kenapa? Karena yang atas, yang hasan sohih ini punya banyak jalur. Ada jalur yang hasan, ada yang sohih. Artinya apa? Double. Double, tadbaib, di dalam penguatan. Ada yang sohi, ada yang hasan. Yang sohi diperkuat dengan yang hasan. Sedangkan yang istilah ungkapan sohi saja, ini hanya satu ungkapan saja, hanya satu jalur saja, hanya satu penilaian saja. Tentu di bawahnya, di bawahnya istilah Hasan Sohi. Dengan catatan tadi, kalau Hasan Sohi ini, hadis ini punya lebih dari jalur daripada satu sanad. Ada dua, ada tiga, dan sebagainya. Nah ini ya perbedaannya has, istilah hadis Hasan Sohi yang satu jalur dengan yang lebih daripada satu jalur sanad. Nah, idza kana jika ada catatannya, perhatikan ini syaratnya menurut Imam Ibnu Hajar, idza kana jika ada apa sohi hadis yang dinilai dengan istilah sohi saja atau hukum sohi saja, ini fardan menyendiri. Catatannya, Hasan sohih ini lebih tinggi derajatnya kalau ada dua jalur atau lebih di atas istilah hadis sohi saja ketika hadis yang sohi saja ini hanya punya satu jalur. Kenapa? Karena satu jalur tentu lebih rendah nilainya dibandingkan yang punya dua jalur. Yang mana jalur yang satu adalah sohi, yang kedua adalah hasan, double. Namun, kalau misalkan kita berandai-andai, yang sohi ini dihukumi sohi ini ternyata jalurnya lebih daripada satu, maka nggak berlaku kaidah ini. Artinya apa? Yang lebih sohi apa? Yang lebih kuat? Tentu yang lebih kuat adalah yang sohi. Kenapa? Karena jalurnya banyak dan dinilai dengan istilah sohi saja. Artinya apa? Jalur yang kedua, ketiga, semuanya sohi. Semuanya sohi, tentu lebih kuat dibandingkan yang istilah Hasan sohi. Yang mana istilah Hasan sohi ini, dia ada dua jalur, tapi yang satu jalurnya sohi, yang satu lagi adalah Hasan. Tentu ini di bawah kualitas hadis yang dinilai sebagai hadis yang sohi, tapi semua jalurnya adalah hadis yang sohi. Nah, paham ya? Jadi, untuk catatan, apa untuk kaidah Hasan sohi ketika jalurnya lebih daripada satu, ini di atas derajatnya hadis yang diungkapkan dengan istilah sohi saja, ketika hadis yang dihukumi soi saja kalau hanya satu, satu sanat, satu jalur saja, fardan. Kalau lebih, ada dua, ada tiga, dan semuanya dan sebagai hadis yang sohi, jalur sanat yang sohi, maka ini tentu lebih tinggi derajatnya dibandingkan yang diungkapkan dengan hasan sohi e, eh, saja, gitu ya. Catatannya adalah idza kana ketika ada apa hadis yang diungkapkan dengan istilah sohi saja ini fadan menyendiri. Kebalikannya kalau banyak tentu lebih kuat yang istilah sohi. Nah, li'anna kasatat turuki karena banyaknya jalur, jalur periwayatan hadis, sanad hadis, ini tukawi dapat memperkuat, dapat memperkuat suatu hadis. Yang derajatnya misalkan Hasan, jadi sohi. Atau yang sudah sohi, ketika banyak jalur, dan semua jalur ini sohi, tentu lebih kuat lagi memperkuat lebih kuat dibandingkan dengan hadis yang dinilai dengan istilah ungkapan hasan sohi. Karena ungkapan hasan ini karena satu jalur sohi, satu jalur hasan. Ini tentu di bawah dengan hadis yang dinilai dengan istilah sohi dan semua jalur syaratnya adalah semuanya adalah sohi. Inilah yang dimaksudkan oleh